Orang besar Syekh Muhammad Ba'udan. Beliau adalah seorang alim fakih. Mufti. Subhanallah. Orangnya dengan kesederhanaan nah, sampai hari ini sudah menjadi guru besar di universitas sangat sederhana. Beliau itu dulu dalam perjalanan masa mudanya dakwah kalau beliau alim. Itu biasa bekerja tukang bangunan. Tapi beliau bekerja tidak mencari kekayaan seperti itu hanya untuk kebutuhannya saja. Sehingga beliau pastikan dia cari kerjaan yang boleh hanya setengah hari. Itu istirahat, sore yang isi pengajian sampai malam. Dan sampai hari ini pun beliau tidak berubah dengan gaya hidup beliau yang sangat sederhana. Pakai sandal jepit. Ngajar di kampus pakai sandal jepit, tapi otaknya mufti. Kalau pulang pasti beliau itu membawa rumput karena di rumah punya kambingnya. Dan beliau tidak pernah meninggalkan pekerjaan rutinnya sebagai seorang tukang batu di saat harus melakukannya yang di tangan kanannya kitab disugi di atasnya adalah rumput itu setiap pulang dari kampus itu seperti itu rutin orang besar beliau suatu ketika kita ini mau pergi ke pesantren Darul Mustafa kita dari Ahkab Darul Mustafa naik taksi biasanya anak Indonesia itu gaya kalau dapat kiriman duit itu sudah kemana-mana pakai taksi kita naik taksi baru naik, naik taksi kelihatan Syekh Muhammad. Bawa rumput kan? Ya nggak berani kita nyalip, taksi berhenti. Syekh diajak masuk. Memang beliau tidak mau. Mungkin punya hitungan ah, perjalanan di sampai sana mungkin Quran berapa juz gitu gitu. Mereka orang-orang tidak mau. Ya saya naik taksi. Alah, nah, nah, nah, nggak mau, nggak mau. Akhirnya kita tidak berani naik taksi, taksi udah bayar, kita bayarin tetap jalan taksi kita di belakang saya tidak berani. Kita bayar taksi nggak bisa naik taksi ya hindari itu. Masa kita ngelewati sehen nggak berani? Ya itulah begitu sederhananya. Ada orang hidup seperti itu. Hari ini loh ya. Dan dulu bukan orang yang kurang kanan. Dapat uang barokah dari kampus juga ada. Tapi kehidupan beliau adalah membiasakan dengan kesederhanaan. Itu juru dakwahnya sesungguhnya. Masya Allah. Kita perlu melatih anak-anak kita untuk biasa dengan hidup sederhana. Kalaupun Allah berikan kepada anda kekayaan, tidak boleh menjadikan sebab kesombongan.